Babur rajul yujaddidul wudu min ghairi hadath. Bab seseorang memperbaharui wudunya dengan tanpa berhadas. Hadis 62 berkata Abu Daud, Haddathana Muhammad bin Yahya bin Faris, Qala haddathana Abdullah bin Yazid al-Muqri, ha. Wa haddathana Musaddad, Qala haddathana Isa bin Yunus, Qala haddathana Abdurrahman bin Ziyad, Qala Abu Daud. Wa li hadith ibn Yahya atqan an ghafif, وقال محمد عن أبي غطيف الهذلي قال كنت عند عبد الله بن عمر فلما نودي بالظهر توضأ فصلى Ia berkata bahwa aku berada di sisi Abdullah bin Umar ketika dipanggil adzan yaitu salat zuhur, beliau pun ber, ber, ber, berwudu dan salat. Falamma nudiya bil asri tawadda'a ketika dikumandangkan salat asar, beliau pun berwudu. Fakultu lahu maka aku berkata kepadanya. Faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, "Man tawaddu'a 'ala tuhrin, kataballahu lahu asyra hasanat." Barang siapa yang berwudu di atas kesucian, Allah tuliskan untuknya sepuluh kebaikan. Berkata Abu Daud, ini adalah hadis musaddad dan ini lebih sempurna. Namun hadis ini hadis yang dhaif Kenapa demikian? Karena di dalam sanatnya ada dua cacat. Yang pertama yaitu Abdurrahman bin Ziyad al-Ifriqi dikatakan oleh para ulama ia seorang yang baif mungkarul hadis. Dan dalam sanatnya juga ada Abu Qatif al-Hudhaili, al-Hudhali, dia seorang perawi yang majhul. Bab Mayunat Jisulma. Bab apa yang membuat najis air. Hadis 63, Haddathana Muhammad bin Al-Ala, wa Uthman bin Abi Shaybah dan Al-Hasan bin Ali dan yang lainnya. Qalu haddathana Abu Usamah an, anil Walid bin Kathir, an Muhammad bin Ja'far ibn Zubair, dan ab, dari Abdullah bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya ia berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW ditanya anil ma tentang air, wa ma yanubuhu minad dawabi wasiba. Dan apa yang diminum oleh binatang-binatang yang ada di padang pasir dan binatang buas. Faqala sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana al-ma'u qullataini lam al khabath." Apabila air telah sampai dua kullah, maka ia tidak membawa khabath. Berkata Abu Daud, ini adalah lafaz Ibnu Ala. Berkata Uthman dan Al-Hasan bin Ali dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far. Berkata Abu Daud, Itulah yang benar. Hadis ini sahih kata Syekh Al-Bani rahimahullah. Walaupun hadis ini ada yang mengatakan muttarib akan tetapi alasannya sangat lemah sekali. Hadis ini menunjukkan ya akal Islam bahwa air apabila telah sampai dua kulah maka tidak membawa najis. Akan tetapi Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah berkata bahwa hadis ini tidak bisa dipakai secara mantuk dan secara mafhumnya. Kenapa demikian? Karena pertama bahwa kalau dikatakan air ini apabila telah sampai dua kulah maka tidak membawa najis. Maka itu bertabrakan dengan ijma para ulama bahwasanya air apabila ya terkena najis lalu berubah warnanya, baunya dan rasanya, maka itu menjadi najis dengan ijma. Maka apabila air itu melebihi dua kulah lalu kemudian terkena najis, maka lalu kemudian merubah baunya atau rasanya atau warnanya, maka itu menjadi ya najis dan ini berdasarkan ijma. Dan mafhum hadis ini mengatakan bahwa air apabila kurang dari dua kullah, maka itu lalu terkena najis, maka itu menjadi najis, walaupun tidak berubah warnanya, rasanya, dan baunya. Dan ini jelas mafhum ini bertabrakan dengan mantuk hadis lain Wa Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al mau tahur, la yunajjisu syai." Air itu pada asalnya suci, tidak dinajiskan oleh sesuatu. Dan para ulama bersepakat bahwa apabila air itu berubah warna rasanya atau baunya atau warnanya oleh najis yang jatuh padanya, maka itu menjadi najis. Oleh karena itulah Al-Imam Ibnu Qayyim berkata bahwa hadis ini ya e, tidak bisa dipakai secara mantuk maupun secara mafhum wallahu alam